Kakak sepupu saya mengajak saya berbisnis dalam, baru sudah kelewat. Sudah terlanjur dibaca, pinjam modal. Dia akan memberi saya 5% per bulannya. B, ini adalah riba. Kalau 5% dari modal adalah riba, kalau 5% dari untung boleh. 5% dari modal adalah riba. Dan jauhlah dari riba. Semua bunga adalah riba. Banyak kawan-kawan kita yang masih berurusan dengan riba tapi mereka bersemangat untuk hijrah. Niat hijrah adalah kemuliaan, sudah diampuni oleh Allah. Akan tapi yang masih ngeles, tidak mau nyerah, nggak mau insya. Ya sekarang misalnya nenek, oh iya pengen nyebur ke neraka jahanam itu. Kalau ada orang di antara kita masih berada di kubang kehinaan, nyesel saya pengen hijrah. Banyak kawan-kawan kita pengen hijrah, saya pengen hijrah punya. Gimana? Ya perlahan. Mungkin hari ini kita harus pindah sedikit demi sedikit sehingga akan kita pindah ke bank-bank syariah dan seterusnya. Hijrah tapi jangan menyerah. Kalau menyerah itu tanda kesombongan dengan Allah. Hijrah ada yang berapa di kubang kehinaan, bahkan ada pegawainya di sebuah bank konvensional. Tapi nangis dia, nangis gimana bu ya? Saya akan hijrah, hijrah, hijrah sebisa mungkin. Kapan waktunya? Ente yang tahu waktu itu. Sehingga bertahan minta kepada Allah. Setelah itu baru dua tahun dia bisa hijrah, satu tahun bisa hijrah. Perlu hijrah, niat hijrah itu sudah hijrah, niat. Tapi jadi masalah, oh, repot banget gini aja nggak boleh. Wah, ini alamat hamba-hamba yang dihinakan oleh Allah. Nah, ini pertanyaan. Selagi riba, riba. Termasuk diantaranya ini kooperasi. Kooperasi, Buya, kooperasi kalau ada peminjaman, nanti waktu mengembalikannya ada tambahannya. Nanti tambahannya pun akhirnya mau dikembalikan kepada anggota. Gimana hukumnya? Tetap riba makan juga dikembalikan Buya. Oh, itu namanya orang diajak masuk surga nggak mau pengen masuk neraka. Kalau memang akhirnya juga dikembalikan dari awal saja nggak pakai tambahan. Sama-sama nggak ada untung. Tapi nggak enak Buya kalau nggak masuk neraka. Gitu jawabannya. Repot jadinya. Padahal oh, kalau sama-sama dikembalikan ke jamaah kan langsung dari awal dinolken. Tapi maksa macam-macam ini keluhan orang koperasi. Ayo kita selamat. Ini baik ya. Allah Maha Kaya. Tapi ingat jangan merendahkan siapapun. Kalau kita melihat di kiri kanan kita ada orang masih berurusan dengan bank konvensional, ketahuilah Anda tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Mungkin dia sujud dengan derai air mata. Yang tidak menutup aurat, mungkin dia menangis di tengah malam yang tidak sholat. Pokoknya jangan merendahkan lahirnya manusia. Dia bisa dirubah oleh Allah di posisi kita dan kita di posisi dia. Makanya dilarang merendahkan manusia. Agar tapi hidupkan hati anda. Jika anda melihat kemungkaran terjadi atau kemaksiatan terjadi, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, angkat itu saudaraku ya Allah. Ampuni dia. Bebaskan dari kehinaan itu ya Allah. Bukan merendahkan, bukan menggunjing, bukan mencaci, bukan mengejek merendahkan tidak diperkenankan merendahkan adalah kesombongan Merendahkan adalah kesombongan dan itu adalah dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang melakukan dosa lahir tapi merendahkan dosa batin. Semoga Allah mengampuni kita semua dan menjaga hati kita semuanya.